Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Jaja sebagai Pandega, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam pertemuan 12 kerajaan, didapat keputusan untuk menggalang kerjasama perdagangan yang lebih erat, terutama dengan kerajaan-kerajaan dari seberang lautan. Juga diceritakan, Raden Sakapalwaguna tiba di kerajaan Sunda tersebut, bertemu dengan Prabu Purbaya dan permaisurinya, Cempaka. Prabu Purbaya menyatakan kesediaannya untuk membantu Raden Sakapalwaguna dalam mengatasi masalah istrinya, yang dicekam oleh kekuatan siluman ular nenek Rangis. suatu hal penting yang harus diurusnya. tengah memohon petunjuk pada Yang Agung di mana adanya bibi anting wulan saat ini. Oh, begitukah? <laughs> Semoga saja beliau mendapat petunjuk dari Yang Agung agar beliau dapat menemui dan membantu mengusir kekuatan hitam dalam diri istri hamba. Oh, itu dia. Rupanya Kanda Purbaya sudah selesai dari semedinya. Maaf, aku telah menyusahkan kalian untuk menunggu semediku. Bagaimana Kanda Purbaya? Apakah Kanda berhasil mendapat petunjuk di mana adanya bibi ulan saat ini? Walaupun tidak jelas, tapi yang Agung telah memberikan gambaran padaku, Dinda. Bibi ulan masih dalam keadaan selamat. Percayalah pada Saka. Dan ia ada dalam ini. Tetapi aku tidak dapat gambaran yang jelas di mana tempatnya. Tapi jangan khawatir. Aku akan menyampaikan hal ini kepada petugas sandi dari 12 kerajaan di tanah Pasundan ini. Oh, terima kasih, Tuanku. Bagaimana dengan rencana Paman Saka sendiri saat ini? Apakah akan terus mencari bibi ulan? Atau akan kembali ke Mataram? Hamba ingin menemukan kembali istri dan anak hamba dahulu. Baru rasanya hamba dapat kembali bertugas di Mataram, Tuanku. Jika begitu, biarlah. Besok aku akan mengirimkan seseorang petugas untuk memberikan berita pada Kakang Prabu Sanjaya di Mataram. Oh, terima kasih tuanku. Jika begitu malam ini hamba akan mempersiapkan sepucuk surat untuk Baginda Sanjaya. Dan <laughs> terima kasih sekali lagi hamba ucapkan untuk perhatian tuanku pada hamba dan istri hamba. Ah, Kanda Purbaya, Dinda minta sekarang Kanda mau keluar menemani Paman Saka. Sudah lama kita tidak keluar untuk menikmati kota raja pada waktu malam hari. Kanda mau kan? Baiklah Dinda. Malam ini kita akan lewatkan dengan berkeliling kota raja. Kanda akan melepaskan jubah dan juga pakaian yang dapat menarik perhatian. Ah, jika begitu, Dinda pun demikian. Tunggu sebentar, Paman. Ayo, cepat kita menukar pakaian Kanda. di perbatasan antara kita adalah prajurit Kawali. Mengerti? Uh, iya, mengerti Ki Orai. Hmm, itu dia. Mereka sudah kelihatan di hadapan kita. Mari kita percepat lari kuda kita. Iya. Yeah, iya. berhenti. Orang-orang Indra Prasta. Oh. Lihat itu, mereka mendengar teriakan kita dan menghentikan lari kuda mereka. Eh, kalian prajurit Kawali, ada apa kalian memasuki wilayah kami dan memanggil kami? Ah, kami adalah dua orang prajurit Kawali yang mendapat perintah untuk mencari pembunuh dua orang prajurit Kawali. Juga beberapa orang kawan kami disebar untuk menemukan di sepanjang perbatasan Kawali dan Indra Prasta ini. Tetapi ini adalah wilayah Indra Prasta. Kenapa kalian mencarinya hingga kemari? Oh, maaf. Sebelum tewas, dua orang kawan kami itu menceritakan bahwa pembunuh mereka adalah sekelompok prajurit dari Indra Prasta. Hah? Gila. Agaknya orang kawali itu hendak mencari perkara dengan kita, Kakang. Nah. Kisana, janganlah kalian keterlaluan menduga kami seperti itu. Di sekitar perbatasan ini, sejak kemarin dan hari ini, hanyalah kami yang bertugas meronda. Kami berenam. <laughs> Maaf. Untuk jelasnya, sebaiknya kalian semua berenam ikut bersama kami menghadap batasan kami dan lepaskanlah semua senjata kalian. Kurang ajar. Uh, Orang kawari terlalu menghina kita. Kita beri hajaran saja, Kakak. Tunggu dulu. Kita hajar, Tunggu dulu. Tenanglah kalian semua. Biar aku bicara dulu dengan mereka. Hmm. Mungkin dua orang prajuritmu yang tewas itu telah salah mata. Telah salah melihat orang di sana. Tidak ada prajurit Indra Pasta lainnya di tempat ini yang berada di luar pengamatan kami. 30 prajurit Indra Pasta lainnya tinggal di pos perbatasan ini. Kami saling mengetahui semua kegiatan kawan-kawan kami. Kakang, sebaiknya kita tidak usah terlalu banyak bicara. Tangkap saja mereka semua dan kita bawa ke pos perbatasan untuk diperiksa. Ya, kau benar adikku. Agaknya itu adalah satu-satunya yang dapat kita lakukan menjalani perintah. Menyerahlah kalian berenam. Atau kami berdua prajurit khusus dari Kawali akan melumpuhkan kalian. Setan! Kita yang akan menangkap mereka. Ayo kawan-kawan, tangkap dan jika sampai terbunuh, aku yang akan bertanggung jawab. Baik, kakak! Baik. Ayo, tangkap. Hati-hati adikku, jangan sampai membunuh. Iya. Tetapi jika mereka terbunuh pun, iya. aku yang akan bertanggung jawab. Iya. Setan, oh, bunuh mereka orang-orang kawali. Ya. Dua laki-laki yang mengaku berasal dari kawali itu mengayunkan pedangnya dengan ganasnya menerjang enam orang prajurit Indra Prasta. Hanya beberapa saat saja, enam orang prajurit Indra Prasta itu terdesak oleh dua orang prajurit Kawali. Dan akhirnya pada kesempatan lain. Tahan dulu adik. <laughs> Bagaimana? Apakah kalian akan bersedia mengikuti kami ke pos perondaan perbatasan Kawali? Setan! Kami orang-orang Indra Indraprasta lebih suka mati daripada menyerah pada kalian orang-orang Kawali. Hei, ayo serang lagi mereka! Pertarungan kembali berlangsung dengan serunya. Tetapi kali ini, dua prajurit Kawali itu mulai tidak berlaku sungkan lagi. Serangan-serangannya digelarkan menjadi semakin dahsyat beberapa saat saja, empat orang Indra Prasta kembali terlempar. Bagaimana? Ha? Bagaimana orang Indra Prasta? Uh, bunuhlah aku! Bunuhlah! Aku tidak takut mati, hai kawali jahat! Kawali busuk! Uh, agaknya yang satu ini tidak bisa kita biarkan hati, Kakang. Kita bisa mendapat marah dari pimpinan. <laughs> Benar, adikku. Yang satu ini harus kita bawa hidup-hidup. Uh, eh, sektan! Aku akan mengadu nyawa denganmu. Kau tidak boleh mati. Hai! dan mengeluarkan suara adikku? Hmm? Bawalah dia bersamamu di atas punggung kudamu. Kita akan segera kembali ke pos kita. Hup! Laki-laki yang dipanggil dengan nama Ki Orai yang mengaku sebagai prajurit Kawali naik ke atas punggung kudanya. Dan beberapa saat setelah melihat kawannya berhasil menaikkan tawanan mereka ke atas punggung kudanya, ia pun segera menghela kudanya yang kemudian diikuti oleh kawannya dari belakang. prajurit Kawali membawa tawanan mereka ke sebuah pondok yang tersembunyi di pinggiran perbatasan Kawali Indraprasta. <sighs> Bawa masuk dia ke dalam. Aku akan mencari pimpinan. Kalian sudah menemukan pembunuh orang-orang kita? Uh, sudah, Ki. Hmm itu di depan. Letakkan di situ, Pandega. Ya, di situ. Ya. Hmm. Jadi ini dia pembunuhnya. Hmm? Tuan dapat menanyai langsung padanya. kaukah pembunuh dua orang prajurit kami? Hmm? Kalian orang-orang kawali. Hmm. Pasti sengaja ingin mencari perkara dengan kami dari Indra Prasta. Katakan saja. Dan pasti junjungan kami dari Indra Prasta akan siap mengangkat senjata. Eh. Kami semua dari Indra Prasta tidak gentar dengan kalian dari Kawali maupun Dadali Putih. Bahkan Karang Sedana yang kini berbangga dengan nama besar Kerajaan Sunda pun kami tidak takut. Eh, mulutmu terlalu lancang sekali, hei orang Indraprasta. Sebagaimana keterangan yang kudapat dari prajuritku sebelum tewas, maka engkau tidak akan dapat mungkir lagi. Kalian, para peronda, penjaga perbatasan Indraprasta, adalah pembunuh mereka. Aku dan juga kawan-kawanku tidak membunuh mereka. Eh. Kami tidak tahu menau perihal kematian kawanmu itu. Eh, ikat dia. Sebentar lagi, setelah datang perintah, kita akan tinggalkan pos ini menyusul kawan-kawan lain yang telah tinggalkan tempat ini lebih dahulu. Salah seorang prajurit kawali itu kemudian mengikat tangan dan kaki prajurit Indra Prasta. Setelah itu ia kemudian meninggalkan pondok itu pergi entah kemana. Thank you. harus dapat melepaskan diri dan melaporkan rencana jahat dari Kawali. Oh, ikatan ini terlalu kuat. Iya, tidak mungkin aku dapat melepaskan tali ini. Ah, oh, Dewata Agung, apa yang dapat aku lakukan? Oh, oh, lampu minyak di atas meja itu. Oh iya, lampu minyak itu mungkin akan dapat membantu aku jika aku dapat berdiri dan berjalan ke sana. Hmm, aku, aku, aku pasti bisa melakukannya. A aku harus dapat meninggalkan pondok ini. Prajurit Indra Prasta yang terikat erat tangan dan kakinya dengan susah payah berhasil berdiri. Dan kemudian dengan melompat ia berhasil mendekati meja kecil di sudut pondok. Dan tanpa ragu-ragu lagi, ia kemudian berputar membelakangi meja kecil. Ah, ah, aku, aku akan membakar tali yang mengikat tanganku ini. Ya, apapun risikonya bagi diriku. Ah, ah, ah, putus, putus tali pengikat tanganku putus. Oh, tanganku. Oh, oh tanganku hangus terbakar. Eh, aku aku harus cepat membuka tali pengikat kakiku dan segera meninggalkan pondok ini. jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita teaser sponsor, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Rifki sebagai Orai Kolot, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Susi sebagai Ratih Pudak Wangi, Iwan Dahlan sebagai Panggiling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. menceritakan, Raden Sakapalwakuna berada di kerajaan Sunda, tengah menyelidiki apa yang menjadi kecurigaan Prabu Pancardu dan yang mengaku sebagai prajurit Kawali serta seorang pasukannya pergi meninggalkan pondok kecil itu. Angkasa kapal Wakuna berada di kerajaan Sunda, tengah menyelidiki apa yang menjadi kecurigaan Prabu Pancar Dumung, yaitu akan adanya satu persiapan dari Prabu Purbaya untuk menyerang Indraprasta. Juga diceritakan tentang pertikaian dari dua orang laki-laki yang mencurigakan, yang mengaku sebagai prajurit dari Kawali, yang akhirnya membunuh sekelompok prajurit Indraprasta dan menawan salah seorang prajuritnya. Dua prajurit yang mengaku sebagai prajurit Kawali serta seorang pimpinan pasukannya pergi meninggalkan pondok kecil itu. Prajurit Indra Prasta yang tertawan itu berusaha untuk melepaskan diri dari dalam pondok itu. Kemana mereka? Ah, pergi jauhkah meninggalkan pondok ini kah? Ah, aku harus berusaha meninggalkan pondok ini. Aku harus menyelamatkan diri dan mengabarkan hal ini pada kepala pasukan pengawal perbatasan. Tali ini kuat dan erat sekali ikatannya. Oh, oh, bagus. Agaknya Dewata memberikan jalan padaku. Ah, aku akan mencoba berdiri dan melompat ke arah meja kecil itu. Ah, lampu minyak di atas meja itu dapat kupergunakan untuk melepaskan ikatan tanganku ini. Uh, uh, uh. Hasil tiba di samping meja kecil. Uh, aku harus cepat berputar dan membakar tali pengikat tanganku ini. Celaka. Oh, oh, agaknya ah, aku harus merusak sedikit kulit tanganku. Oh, Dewata Agung, berilah kekuatan padaku. Oh, uh, uh, uh, Oh, berhasil. sekarang aku harus melepaskan tali yang mengikat tanganku. tanganku melepuh, terbakar. Selesai sudah. tidak tertangkap kembali. Oh, itu dia mereka. Di muka pondok sana, dengan berbincang-bincang. Oh, apa yang harus aku lakukan? Hmm, kuda. Ya, kuda di belakang pondok ini akan kubawa pergi. Dan lainnya akan kulepaskan. Agar lari jauh dan tidak dapat mereka pergunakan untuk mengejarku. Shh, diamlah berbisik kuda baik. Shh. Diamlah kuda baik, diam. Aku akan melepaskan ikatanmu. Pergilah sejauh-jauhnya, ya. Ah. Nah, ayo, ayo pergilah. Ya, ya, ya. Tawanan kita melarikan diri. Eh, kejar mereka, Pandega. Kiore, kejar! Iya, iya. Aku harus cepat keluar dari wilayah Kawali ini. Iya, setelah tertinggal jauh, ia menghentikan larinya. Cukup, cukup, cukup sampai di sini saja Pandega. Kita kembali ke pondok Gusti Raka Parumpang. Rupanya Gusti Raka dan Gusti Ayu Pudakwangi menyusul kita. <laughs> Bagus. Bagus, Orekolot. Hah? Agaknya rencana kita berjalan dengan mulus. Tetapi untuk itu, kita terpaksa harus meninggalkan persembunyian kita itu. Aku khawatir beberapa saat lagi pasukan Indra Prasta akan mencari kita kemari. Iya, iya. Dan mudah-mudahan pasukan mereka akan bertemu dengan pasukan Kawali. <laughs> Yang memang kini sedang mencari-cari mereka. Lepaskan cepat seragam prajurit Kawali itu. Jika sampai kita bertemu dengan prajurit Kawali, semuanya akan berantakan. Baik, Gusti. Dengan cepat dua orang laki-laki kasar yang semula mengaku sebagai prajurit Kawali melepaskan seragam prajurit yang ternyata hanya merupakan baju luarnya saja. Sedangkan di balik seragam prajurit Kawali terdapat pakaian asli mereka, yaitu pakaian hitam dengan kalung panjang dari taring harimau yang tersusun rapi. Lalu kemanakah tujuan kita sekarang ini, Kanda Parumpang? Mencari tempat lain yang tersembunyi, di mana kita dapat menyusun rencana kita lebih jauh lagi. Marilah kita berangkat. Ikuti aku. Dua laki-laki kasar itu melesat cepat mengikuti langkah kuda majikannya tanpa kesulitan apa-apa. Gusti Raka dan Gusti Ayu Pudakwangi. Seperti yang kita ketahui, Raka Parumpang dan Gusti Ayu Ratih Pudakwangi adalah pelarian dari keraton Sunda yang dahulu dikenal dengan nama Karang Sedana. Mereka yang semula mengambil alih kekuasaan keraton Sunda dengan bekerja sama dengan Resi Amista pada saat Prabu Purbaya meninggalkan Karang Sedana mencari kekasihnya Cempaka hingga ke negeri Cina. Dan ketika Prabu Purbaya kembali dan berhasil merebut kembali keratonnya, sudah merupakan wilayah kerajaan Dadali Putih. Hutan ini cukup tersembunyi. Buatlah pondok kecil untuk kita tinggal. Hmm, baiklah. Hamba akan mencari gua yang cukup besar untuk Gusti berdua beristirahat sambil menunggu selesainya pondok yang kami buat. Tunggulah beberapa saat. Kami akan mencari gua itu. Mari adik Pandega. Hmm. Sampai kapan Kanda akan bersembunyi terus? Kita masih mempunyai banyak cara lain untuk membalaskan dendam kita, Kanda. Ya, aku mengerti, Dinda. Kau pasti ingin agar kita menuju Galuh saja, bukan? Tinggal di sana dan meminta bantuan pada para mita, anakmu. Tetapi Ketahuilah Dinda, Prabu Karmapala belum tentu akan dapat kita pengaruhi untuk mau mengikuti kehendak kita. Dan lagi, di sana kita tidak akan dapat bergerak bebas sebagaimana di sini. Hmm, uh, tapi Kanda... Uh... Ah, tapi apa Dinda Rati? Dinda tidak menyukai hidup dalam pelarian seperti ini. Eh? Dinda ingin kemewahan. Jangan jika memang itu yang Dinda inginkan, Kanda akan dapat membangunkan sebuah istana untuk Dinda dengan harta dan uang emas yang kita bawa dari keraton Karangsedana. Dua kantong besar perhiasan, permata, serta uang emas akan dapat memenuhi apa yang Dinda inginkan dan juga Kanda inginkan. Tapi Kanda, Dinda khawatir jika Ki Orai dan Pandega berkhianat dan merampas harta yang kita miliki. <laughs> Kanda kira mereka tidak akan berani berbuat sejauh itu. Mereka pasti akan berpikir seribu kali untuk melakukan hal itu. Kita adalah sekutu dari Resi Amista yang merupakan pemimpin mereka yang sangat Eh, jangan khawatir, Dinda. Jika sampai hal itu terjadi, Kanda masih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan. Nah, tunggulah sebentar di sini, Dinda. Kanda akan membasuh muka di parit kecil itu. Hmm, jagalah baik-baik kantong-kantong itu. Gandara Kaparumpan terlalu keras kepala sekali. Seandainya saja ia mau mencoba datang ke Galuh. Dan, dan aku akan berusaha untuk mempengaruhi Paramita dan suaminya. Untuk membantu usahaku. Mencari jalan untuk meruntuhkan kekuasaan Purbaya. Hmm, berbahaya sekali membawa harta sebanyak ini. Jika sampai hilang, habislah semua harapanku yang dibawa dari keraton Karang Karangsedana. Wanita yang berusia sekitar 35 tahun yang masih nampak kecantikannya itu terkejut bukan alam kepalang ketika melihat isi kantong yang dipegangnya. Ah, ah, ah, batu. Ah, ah, ah. Mengapa isi kantong ini bukan uang mas? Oh, di manakah perhiasan mahal itu? Aneka permata indah yang aku bawa. kantong ini pun berisi. Ah, ah, Shh. Eh, ah. diam. Jangan terkejut, Dinda. Kanda, tapi Kanda, Shh. tapi isi Shh. Jangan khawatir, Dinda. Tenanglah. Semuanya Kanda simpan dalam tempat yang tersembunyi. Uh. Itu semua demi keselamatan harta kita. Tenanglah. Iya, Kanda. Semuanya berada di tempat yang aman. Kanda hanya membawa sedikit uang emas untuk keperluan kita secukupnya. Tapi, uh, di manakah Kanda sembunyikannya? Ah, sudahlah, sudahlah, tenang saja. Semuanya Kanda sembunyikan di tempat yang aman. Percayalah pada Kanda. Ha? Ah, Kanda Raka benar-benar cerdik. <laughs> Hampir saja putus jantung Dinda melihat isi kantong ini. Shh. lihatlah, itu Ki Ore dan Pandega sudah tiba. <laughs> Hamba berhasil menemukan sebuah gua yang cukup baik untuk tempat tinggal tuanku beberapa saat. Marilah kita ke sana. Gua itu cukup bersih dan aman. Oh iya, baik. Mari mari Dindarati. Di mana kawan-kawanmu yang lain? aku aku berhasil melarikan diri dari tawanan orang-orang Kawali, Ki. Wah, luka bakar. Ah, Gambir, Sakala. Cepat bawa temanmu masuk. Jangan hanya melongo di situ. Ayo. Baik, Ki. Baik. Ah, setan belang. Apa yang telah terjadi dengan prajuritku ini? Hmm? Hati-hati, tangannya terbakar matang. Nah, berbaringlah Rambi. Tapi aku sudah tidak sabar lagi. Ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan dirimu dan juga kelompokmu. Mereka semua Ki, semua tewas, tewas Ki. Oh, tewas. Iya. Oh, Gambir, Sakala, beritahu Dadang Banjar untuk menyiapkan para prajurit. Semuanya dan tunggu perintahku lebih lanjut. Baik, Ki. Wah, coba. Kau ceritakanlah apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu dan juga kelompokmu, ha? Ayo, jelaskan sejelas-jelasnya. pasukan yang bernama Surambi yang berhasil meloloskan diri dari tahanan prajurit Kawali Gadungan menceritakan segala kejadian yang menimpanya sampai akhirnya ia berhasil melarikan diri. Mendengar semua itu, Ki Panggilingan yang merupakan panglima pengawal perbatasan Indra Prasta menghentakkan kakinya sambil menggeram hebat. Ah, awas kalian orang-orang Kawali. Aku akan membalas semua sakit hati ini. Aku akan membalaskan perbuatan biadabmu ini. Oh. Oh. Mereka pasti hanya sekedar mencari-cari saja. Mencari perkara dengan mengatakan, kami telah membunuh prajurit Indra Prasta. Oh, awas kau. Oh, kau tunggulah di sini, Rambi. Aku akan memerintahkan seorang kawanmu menunggu dan merawat Siaplah kalian semua. Kita akan bertempur membalas dendam dan sakit hati lima orang kawan kita yang tewas di tangan orang-orang kawali. Dan kau Gambir, rawat temanmu Rambi yang terluka. Sekarang, pilih kuda yang terbaik yang ada di sini. Segera bawa suratku untuk Gusti Prabu Pancardumu. Sedangkan lain-lainnya, ikuti aku untuk bertempur membalas dendam lima orang kawan kita. mengawal wilayah perbatasan Indraprasta, bersiap-siap, dan kemudian tidak beberapa lama berderap menuju wilayah Kawali. jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.